Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kama amar Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Irghaman liman jahata bihi wa kafar Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد واتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا ويغفر الذنوب اغفر الذنوب ويمفرج الكروب فرج الكروب ويساتر العيوب استر العيوب ويقابل التوبة ويقابل التوب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ربنا ارزقنا محبته حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة حبب إلينا الطاعة وحشرنا مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت Amma ba'du Alhamdulillah Para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah kita pada malam hari ini Senantiasa di dalam rahmat Allah Bimbingan Allah Doa para malaikat permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah seperti yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menuntut ilmu itu senantiasa dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah termasuk segala kehidupan yang ada di dalam lautan lebih dari itu malaikat ridho dengan kita maka ini adalah satu acara yang luar biasa, sangat mulia, besar, agung, dan yang mengagungkan ini adalah yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang memuliakan ini adalah orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin najis ya, berbicara tentang syarat sahnya sholat adalah suci dari najis di satu tempat, dua badan, tiga baju yang kita gunakan untuk sholat. Setelah itu tidak wajib selain ini. Tempat untuk kita sholat harus suci dari najis. Baju yang kita kenakan suci atau bersih dari najis. Badan kita pun harus bersih dari najis. Maka kalau ada orang melakukan sholat, ada najis di salah satu tempat, salah satu tiga hal ini, maka sholatnya tidak sah. Kemarin kita bahas satu tempat itu aslinya semuanya suci ya, sudah jelas tidak boleh ragu lagi sebab kalau ilmu fikih nggak boleh setengah suci, setengah najis, setengah faham. Harus faham benar-benar faham. Salah faham juga salah. Cuman kemarin ada yang tertinggal bahwa tempat itu harus suci, yang dimaksud harus suci itu yang Anda injek saja. Sama yang Anda tempelin waktu sujud saja. Selebihnya tidak wajib. Yang penting dua kaki anda berdiri di tempat suci. Kemudian waktu anda sujud, suci. Biarpun di kiri kanan anda itu najis, tidak masalah. Hanya makruh saja. Misalnya, di depan anda itu ada najis. Tapi anda kalau sujud bisa begini misalnya. Bisa menghindar dari najis, ya, ya tetap sah sholatnya. Intinya kaki anda tidak nempel dengan sesuatu yang najis. Tangan anda waktu bersujud tidak nempel najis. Baju anda yang menempel dengan anda tidak nempel dengan najis. Itu saja. Hanya muha, muhadah, yani muhadah atau lurus misalnya dengan najis itu makruh misalnya waktu sujud dada kita kok sujud, lurus dengan najis. Di bawahnya dada kita ada najis, itu hanya makruh saja. Kenapa dikatakan makruh? Bisa menjadikan orang was-was ya. Nyentuh atau tidak nyentuh tadi ya. Hanya kita ingin menjelaskan bahwa yang penting kaki yang kita gunakan untuk berdiri tidak berpijak kepada sesuatu yang najis. Tangan lutut waktu sujud, jidat tidak bersentuhan dengan najis. Misalnya di atas kepala kita beberapa senti ada najis, kita sujudnya tidak di tempat itu, sah. Supaya jelas gitu ya. Jadi kita misalnya musola kita ada najisnya, dilingkari saja kiri kanannya pakai sholat, nggak apa-apa. Ini ilmu itu harus begitu jelas, nggak ada setengah jelas. Nanti setiap hari ngepel. No. Selesai masalah itu. Hanya makruh saja, tapi sah. Bari nanti disucikan. Kemudian cara mensucikannya sudah dibahas belum ya? mungkin nanti sekalian cara mesin jadikan satu. Kita ingin bicara tentang yang di badan. Cara mensucikan itu gampang ya, mungkin takut ketinggalan ya. Jadi kalau ada bagian tertentu yang najis, Anda lingkari. Anak kita kencing di satu tempat, dilingkari itu saja. Setelah Anda lingkari, sampai mengering barangkali. Kalau sudah mengering kan ainun najasah, bentuk najisnya sudah tidak ada. Kemudian yang tersisa baunya juga hilang. Biasanya kalau kena angin, kalau kencing-kencing biasa ya. Kemudian setelah warnanya juga tidak ada. Sehingga tidak terlihat mana. Diciumi pun tidak ter, tidak anu. Biarpun mencium tidak harus ya. Kita cium. Seandainya kita cium baunya sudah tidak ada. Kita lihat pun tidak terlihat oleh mata kita. Mau dipegang pun ternyata juga tidak ada. Karena bekas kencing. Maka itu najisnya berubah menjadi najis hukmiyah. Najis ada dua macam. Ainiyah yang terlihat materinya. Sama hukmiyah. Hukumnya saja najis tapi tidak bisa dirasakan. Najis ainiyah itu terlihat atau terasakan oleh lidah kita atau tercium oleh hidung kita. Tiga tok. Biarpun mencium sama menjilat tidak dianjurkan. Makanya jangan sok tahu itu orang was-was. Kayak kucing jadinya ya. Di sini kena najis diciumi misalnya. Sudah kalau tidak kelihatan jadi hukmiah kok susah banget sih. Misalnya di sini ada anak kencing tadi. Ya. Anak kencing sudah kita garisi, sudah nggak ada warnanya, sudah gitu saja sudah. Apakah harus saya cium? Ya kayak kucing tidak apa-apa dicium. Tidak dianjurkan mencium. Namanya kencing dicium, kotor jorok ya. Tapi orang was-was itu. Dipikir harus kita mencium agar tahu baunya ada atau tidak. Harus dijilat agar tahu rasanya atau tidak orang gila. Nah ini biasanya belajar fikihnya ngawur itu. Fikihnya gambar sambil setengah tidur itu. Di, jadi najis itu, najis ainiyah, itu adalah najis jika ada rasa, ada bau, ada benda yang terlihat. Nah untuk tahu ini kan harus dijilat, jilati najis. Lihat, bodoh bener orang itu. Tidak wajib Anda menjilat. Kalau mau dijilat gimana? Ya jilat aja boleh. Kalau najis bagaimana? Eh, ada najisnya kan? Mau ditelan, haram tuh malahan. Jadi ternyata fikih itu indah, bukan berarti harus dijilat sama dicium. Makanya biar orang nggak waswas was ini. Nah, orang nyium najis, atau ah, enggak ceritanya orang suka waswas? Ibu enggak usah waswas, was urusan najis di tengah jalan, kok tiba-tiba ada melenyek di kaki kok basah-basah. Sudah jangan dianggap itu tai, tai kucing, tai anjing, tai ini enggak usah dipikirin sudah. Ah, itu paling air. Dasar orang was-was mondok ngantuan itu. Tidur mondoknya. Di belakang lagi, suka ngeliwat. Di tengah malam berjalan, kakinya itu becek. Dilihat, aduh apa itu? Karena kakinya ada basah-basah, selalu dipegang sama tangannya. Eh. Setelah dipegang sama tangannya, dicium. Ya Allah, tai anjing. Lihat, empat tempat. Kita kepalanya ada, hidungnya ada, tangannya ada. Ya ini orang was-was, orang bingung ya. <laughs> Sudah, tidak usah was-was. Kalau ada basah-basah, jangan ditanya, jangan dipikirin sudah. Kecuali nanti kelihatan di terang bulan baru, di terang matahari, wah ini kelihatan baru. Jadi jangan dicari-cari sebab aslinya dunia bumi ini semuanya so selesai itu. Kita tidak ingin ada punya orang was-was itu ya. Sebagian kiai kalau ada orang was, was wabui saja. Akhirnya dia takut. Kalau ada orang was-was, digebukin. Biar apa? Enggak was-was lagi. Biar cepat nanti wuduknya. Buk! Gitu. Apa? Ah, jangan lama-lama. Itu. Baik, jadi cara mensucikannya adalah gampang seperti itu. Atau mendesak. Barangkali kita belum melangkah ke baju ya, karena ini yang sering terjadi ya. Ada kencing, segera pengen dikeringin, takut anaknya main. Kalau mau diguyur semuanya, waduh anaknya bandel, lima lagi kecil-kecil. Sebab kalau nanti harus dipel lagi, dikunci semuanya kan. Sebab anaknya nggak bisa diem, kotor nanti ya. Wah pusing ini. Sudahlah, tidak usah susah-susah tempat yang dikencingi oleh anak kita tadi dikeringin. Lah ini ada satu ustadz juga pernah ngobrol dengan kita, ya kita maafkan ya semoga Allah ngampuni kami dan dia. Bukan giroh, bukan bukan gibah, bukan menggunjing karena tidak kita sebut namanya. Katanya apa? Dipel itu sudah suci. Innalillah. Kalau najis dipel, itu najisnya kemana-mana. Itu orang hebat namanya. Kalau najis, itu dipel, itu pindah kemana-mana. Sebab yang bisa memindah najis itu sesuatu yang basah. Kalau basah, memindah najis. Tapi kalau kering, tidak pindah najis. Ibu mengumpulin batu. Tak taunya apa? Kena kotoran onta atau kambing atau sapi yang sudah kayak batu. Sudah dibangun. Tangan ibu kering. Tangan bapak kering setelah itu, ya Allah, tai sapi. Ya sudah, gimana? Ya karena ini kering dengan kering, kering dengan kering tidak memindah najis. Tangan anda suci. Sama anjing itu berpindah najisnya ke tempat sholat itu adalah kalau memang anjingnya basah. Makalah kalau ada anjing lewat ke masjid sini, ya biarin saja. Memang anjing tidak punya jalan khusus kan? Saya Yang salah punya masjid. Terus bagaimana? Apakah dipel? Kalau sampai dipel ini pasti orang tidak belajar itu. Dilihat kering atau tidak kering kakinya. Kalau kanjingnya basah baru najis. Kalau anjingnya kering tidak apa-apa. Makanya kalau anda memeluk anjing, anda kering, anjing kering, tidak najis. Nah, ini adalah kadang orang nggak paham. Kesenggol anjing saja jerit. Astagfirullahaladzim. Bingung. Ya makanya ngaji. Kalau tidak ngaji memang suka bingung. Jadi kering, aljah, bijab, layu najisan. Kering dengan kering tidak memindah. Najis. Ini harus dipahami ini. Nggak ada setengah paham. Jelas. Jadi kalau kering, tidak memindah najis. Ini tadi kena kencing semuanya. Setelah kering, Anda kering, dia kering, Anda jalan di atasnya, najis tidak pindah ke kaki kita. Kecuali Anda wuduk kakinya basah, nginjek tempat bekas kencing. Jadi najis. Baik. Anak kita kencing di lantai tehel keempat misalnya kita tandai ya kita tandai nunggu keringnya kelamaan caranya bagaimana dikeringin dulu ambil alat pel atau apa saja yang kering dilap itu kencing setelah dilap alat pelnya najis atau tidak najis najis awas hati-hati ya taruh di timba nanti ditaruh ke kamar mandi segera dicuci setelah itu dibiarkan karena sudah dilap kan kering ya setelah kering ada warnanya atau tidak? Tidak ada. Maka saat itu sudah berubah menjadi hukmiyah. Najisnya najis hukmiyah saja. Setelah najis itu hukmiyah, enak cara menyucikannya. Guyur air segelas, diratakan, beres. Sudah. Tidak harus diguyur semuanya lantainya yang selebar itu. Sebetulnya kalau punya ilmu enak. Yang bermasalah nggak ngerti. Kencing sedikit, pel lagi. Besok pel lagi. Akhirnya apa? rumahnya tidak suci. Kalau sudah rumah tidak suci bikin males sholat. Padahal sholat kan enak. Tidak harus di musola, anaknya lagi main di situ, duhaan aja di ruang tamu. Ngapain susah? Ruang tamunya suci. Mau sholat dua hal saja bingung. Tidak ada yang jaga anaknya. Memangnya anaknya itu gimana mana sih? Lagi main di situ. Ya kita di belakang. Anak kita main, kita belak di, di samping anak kita, kita sholat. Karena rumah kita suci. Tidak susah. Jadi ini harus diperhatikan. Cara mensucikannya. Makanya kalau biarpun itu kering, Misalnya najis sudah kering kok najisnya berarti najis mia. Kalau kita pel gimana? Najis semuanya ya? Tidak boleh. Jadi kalau najis mia baru suci kalau diguyur dengan air. Biarpun tidak harus menggenang ke semua tempat, tidak. Menggenang ke tempat air tempat tersebut. Misalnya satu tehel, diguyur air satu gelas kok merata ke satu tehel, selesai. Nah, ini harus dijelaskan supaya kita mudah di dalam mensucikan tempat sholat Sebetulnya baju kena najis. Yang harus kita cuci ya yang kena najis saja. Ingat lengan kanan saya tadi kekencingan. Kena kencing misalnya. Ya sudah dicuci saja kanannya saja. Itu sudah cukup aslinya. Cuman biasanya orang tidak telaten sekalian dicuci semuanya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu. Kasusnya mau ke masjid ya. Anaknya buru-buru ken mau kencing ya. Belum diapa-apain, belum dibuka, sudah keluar, kena ke tangan. Mau gimana? Tidak jadi ke masjid. Langsung masjid dicuci sini saja, beres. Jadi gampang sebetulnya urusan najis itu permasalahannya kalau kita tidak tahu maka jadi ruwet semuanya. Barangkali tidak terlalu panjang lebar karena sudah masuk setengah jam ini. Ini untuk cara mensucikan najis di tempat. Ada kalau najis ainiyahnya masih ada, warna kuningnya jelas, atau rasanya ada, baunya ada, tapi ingat, lupakan urusan rasa dan bau, itu saja sudah. Sebab tidak ada ulama yang mengatakan sunnah untuk dicium sama sunnah dirasain, selesai sudah. Bahkan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kebanyakan ulama, termasuk mohon maaf, orang habis istinja Habis membersihkan dengan apa? Membersihkan tempat buang air besar. Itu makruh malah kalau dicium. Padahal dicium kan untuk membuktikan sudah bersih atau belum kan? Pertama jorok, yang kedua makruh, nggak dapat pahala. Kalau sudah ya dikira-kira bersih, ya bersih sudah kita gitu aja, nggak usah pakai dicium. Ada orang waswas was Pokoknya sumbernya waswas was itu kata Imam Ghazali adalah bodoh. Kalau belajar sambil tidur. Jadi tidak usah kalau Imam Ghazali. Mungkin kita bahasa kita terjemahkan. Kalau ada orang waswas langsung tunjuk. Itu mesti tiduran kalau kalau ngaji. Sebab sangat gampang urusan fikih itu asalkan benar-benar paham jelas. Kalau najisnya masih ada terlihat warna kuningnya, hilangkan rasa kuning. Misalnya kencengnya terlalu kuat kan? Kencengnya habis minum obat apa kena kuning. Jadi waktu mengering masih ada bekas kuningnya. Ambil alat pel, dilap saja begitu, Kuninya hilang kan? Berarti alat pelnya basah. Basah berarti najis. Hati-hati. Jangan dipel. Kalau ngepel salah. Itu saja dilap. Maksudnya biar najisnya berubah menjadi hook hukmiyah. Setelah sebentar kita kasih kipas kering. Guyur aja air sedikit. Sebab kalau ainiyah itu bahaya. Kalau najis ainnya, bentuk warnanya itu masih terlihat. Kalau anda guyur, semuanya jadi najis itu nanti. Biur Kuningnya pindah ke sana. Semua yang kepindahan itu adalah jadi najis. Makanya upayakan kalau mencuci tempat itu jadikan najis hukmiyah dulu. Jangan ainiyah. Bedakan. Ainiyah itu endu mata ya. Supaya gampang saja. Terlihat oleh mata. Sama dirasakan oleh lidah sama hidung. Tapi kita suruh melupakan saja urusan dicium sama di ini. Ain terlihat dengan mata. Kalau terlihat harus hilangkan dulu sampai tidak terlihat. Gimana caranya? Baru hukumnya. Kalau sudah tidak terlihat, apalagi lupa tempatnya, dikira-kira saja. Tadi kayaknya depan pintu. Ya depan pintu. Baik, depan pintu saja dicuci. Berbeda begini. Tadi ada di ruangan masjid ini ada anak kencing. Di mana tempatnya? Wallah alam. Ah, di pel semuanya itu. Karena apa? Gak bisa menentukan di mananya ya. Tadi pokoknya ada anak kencing. Ngelihat, iya saya ngelihat. Cuman saya lupa di sebelah kanan, pokok kiri ke depan. Nah, kalau gini kerjaan nih ya. Karena tidak bisa menentukan bagian mana. Pel semuanya itu. Makanya di rumah itu harus ada kapur, apa tanda. Kalau ada anak kencing langsung ditandai. Kalau lupa tandanya, pel semuanya itu. Makanya harus perhatian. Gitu. Kalau ingat enak bagian itu saja. Selesai insya Allah. Uh, eh, tadi untuk mencucikannya adalah seperti itu. Kalau masih ainiyah terlihat oleh mata, ditiadakan warnanya, Kemudian setelah itu kita guyur dengan air sekali saja itu langsung suci itu air. Bahkan airnya itu suci. Tapi kalau masih terlihat warnanya air yang masih ada kuning-kuningnya itu najis jadinya. Tapi kalau sudah najis yang hukmiah kita guyur air maka airnya itu adalah suci. Biarpun mercik kemana-mana suci. Tapi ada kencing masih genang kencingnya anda guyur biur. Wah langsung ke, ke semuanya. Jadi najis. Baik. Jadi kita belum pindah dari permasalahan yang kemarin. Semoga ada manfaatnya. Sedikit demi sedikit insya Allah. Jadi bukit nanti. Al-Hikmah At-Tasi'ah at Ashrah. Hikmah yang ke-19. Tolong kalau ada permasalahan, masalah ini dicatat nanti supaya tambah. Nanti kita beri kesempatan bertanya lebih lama. Kita baca hikamnya tidak banyak. Uh, berapa? 19 ya? Al-Hikmah atas yang asyrah. Hikmah yang ke-19. Hikmah itu kalimat yang penuh makna ya. La tadlub. Jangan meminta minhu dari Allah ayyukhrijaka untuk mengeluarkan kamu min halatin dari satu keadaan kondisi liyastamilaka agar Allah artinya menggunakan aslinya agar Allah menempatkan kamu fima siwaha ke dalam keadaan yang lain atau ke dalam kondisi yang lain. Kenapa? Sebab falau aradaka Sebab jika Allah mengendakimu menjadi baik, menjadi mulia. Sebab jika Allah menghendakimu, lasta'malaka niscaya Allah akan mengfusikan engkau menjadikan engkau punya fungsi, menjadikan engkau bermanfaat min duni ikhrajin tanpa engkau keluar dari keadaan dan posisimu dan kondisimu kami ulang lafadznya la tadlub minhu jangan meminta kepada Allah ayukhrijaka untuk mengeluarkan kamu kamu wahai orang yang telah dimudahkan untuk ngambil sebuah disiplin ilmu. Kamu wahai orang yang telah dimudahkan oleh Allah untuk cari rizki. Kamu orang yang telah dimudahkan Allah untuk ngurusi sebuah usaha yang halal dan mubah. Tekuni usahamu ini, tekuni profesimu ini. Karena Allah menempatkan, asalkan mubah, bukan yang haram ya. Kalau anda menjadi security tempat judi misalnya ya harus keluar. Misalnya Anda mendapatkan tugas di tempat yang halal. Atau Anda punya dimudahkan oleh Allah untuk jadi dokter. Misal saja. Allah memudahkan Anda untuk masuk fakultas kedokteran atau fakultas ekonomi. Anda dimudahkan oleh Allah memasuki fakultas kedokteran. Dan dimudahkan pertama anda ada bakat di situ. Kedua, tidak ada halangan secara materi ada Anda. Anda punya. Kemudian dukungan dari keluarga juga ada di situ. Ini adalah satu keadaan, kondisi, situasi Anda. Selagi Anda di tempat yang semacam itu, la tatlub, jangan minta kepada Allah minhu dari Allah ayyukhrijaka untuk mengeluarkan anda dari tempat tersebut dari posisi tersebut dari profesi tersebut eh, min halah halah itu profesi anda tadi liyasta'milaka agar Allah menjadikan engkau lebih bermanfaat jangan minta pindah atau berusaha pindah untuk mencari menjadikan diri anda lebih bermanfaat Fima siwaha pada posisi atau kondisi atau profesi selain itu. Sebab kalau aradaka jika Allah menghendakimu besar di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah dengan profesimu itu Lestak malaka nisa Allah akan menjadikan engkau bermanfaat dengan profesimu itu min duni ikhrajin tanpa Anda harus keluar dari profesi Anda. Ini ada hubungannya dengan hikmah yang lalu. Semua orang itu didudukkan kepada tempat sendiri-sendiri untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Bahasa yang sering kami sampaikan adalah sur pintu surga Anda itu beda-beda. Semua orang punya pintu surganya masing-masing. Si kaya punya pintu, si pejabat punya pintu, ulama punya pintu. Ulama pintunya mengamalkan ilmunya dan memberi contoh yang baik, itu pintunya. Kalau berusaha mau sedekah, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa masuk surga nanti. Karena dia sudah ustadz, bisanya sebenarnya memberi contoh ngajar. Kalau mau nyantuni seribu anak yatim, nggak mampu. Hayalannya, saya harus menyantuni anak yatim. Kapan nyantuni? Kamu nggak punya duit. Si kaya raya, pintu surganya dengan uangnya untuk nyantuni fakir miskin dan sebagainya. Tapi hayalannya saya ingin jadi ustadz besar. Ilmu tidak punya. Kapan mau jadi ustadz besar? Fungsimu itu harus kau jelaskan. Manfaatkan keberadaanmu itu. Jadilah orang kaya yang bermanfaat dengan kekayaannya. Anda punya fungsi. Surgamu di situ. Pejabat pun begitu. Nah ini adalah penegasan dari Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Jadi Allah membuat manusia bermacam-macam itu saling melengkapi. Siapa yang paling mulia? Nanti ada. Yang paling mulia adalah yang paling tulus di antara semuanya di dalam berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Anda ditempatkan oleh Allah pada satu pekerjaan yang halal. Sudah, Anda tekuni itu. Anda ditempatkan oleh Allah dalam satu posisi yang baik. Misalnya menjadi ibu rumah tangga. Anda pantas paling cocok menjadi ibu rumah tangga yang meladeni anak-anak, melayani anak-anak, menyenangkan suami. Itu posisi Anda yang bagus. Kemudian Anda melirik. Ada orang kok bisa ustad, ustadah, seorang perempuan aktif di dunia dakwah. Saya pengen kayak itu. Ya kan? Dengan harapan Anda pengen mendapatkan pahala lebih besar kan? Sehingga Anda berusaha untuk pindah ke posisi yang Anda sudah ditempatkan oleh Allah di tempat itu, lalu Anda berusaha pindah. Belum tentu Anda mendapatkannya, dan anak pasti telantar. Maka tekuni Anda sebagai apa? Kadang ada seorang istri memang mendapatkan suami yang paling tepat Anda adalah di rumah saja untuk merawat anak-anak, ada. Ada yang Anda harus ikut terjun di dunia dakwah, ada. Ada seorang laki-laki yang ternyata tidak usah keluar dari rumahnya. Dia dakwahnya di kampungnya saja. Ada yang harus keluar jadi semuanya ada tempatnya masing-masing, maka tekuni di tempat itu. Serius di tempat itu. Syaratnya satu. Agar benar ya. Anda jadi apa sekarang? Pakar ekonomi? Coba tekuni di sini. Enggak usah melirik pintunya orang lain. Karena pun Anda sudah dimudahkan oleh Allah menjadi seorang pakar ekonomi. Menjadi dokter. Anda yang jadi dokter, tekuni Anda bagaimana jadi dokter. Yang dengan posisi Anda, profesi Anda, Anda punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ibn Athaillah dari menyebutkan bahwa yang pertama yang harus kita pahami harus tahu siapa yang memberi pahala kepada kita. Jawabnya adalah Allah. Karena yang memberi pahala adalah Allah. Jika Allah bisa memberikan pahala kepada seorang mujahid juru perang dengan pahala yang besar dengan jihadnya maka Allah pun bisa memberikan pahala kepada anda yang berjihad dengan model anda sendiri karena memberi Allah dan anda bisa berjihad satu orang bisa berjihad siapa yang membantunya Allah maka anda pun dengan profesi anda pun yang membantu adalah Allah yang memudahkan anda jadi dokter adalah Allah yang mengundang pasien adalah Allah kembalikan semuanya kepada Allah ini yang pertama, harus faham bahasanya yang memberikan uh, yang memberikan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jenisnya ibadah, bukan jenisnya amal. Besar kecilnya pahala amal seseorang itu adalah di dalam nilai ketulusannya, di dalam dia itu menjalankannya. Kalau karena Allah nyaman. Biarpun itu ustadz kiai di mimbar, kalau ternyata ceramah pengajiannya bukan karena Allah, gak ada nilainya. Tapi dokter yang setiap pagi bangun, ternyata yang dipikir untuk nolong orang. Seorang kaya cari duit karena dia punya tanggungan banyak, yatim piatu, bangun masjid dan sebagainya. Dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mulia daripada ustaz. Jelas. Artinya siapapun Anda, Ayo serius di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saling melengkapi. Di samping yang pertama adalah harus paham siapa yang memberi pahala. Siapa yang memberi pahala dan siapa yang membantu Anda untuk menjadi orang seperti itu? Dokter, ekonom, pengusaha atau jadi petani atau apa saja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham itu, maka mudah nanti untuk menjadikan pahala itu jadi gede. Ya sudah, saya akan tekuni di sini. Saya sudah jadi dokter, ya sudah karuan. Saya mau jadi dokter yang berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan dapat dua gaji dikasih orang, pahala dikasih Allah. Ya enak. Dikasih orang asalkan normal, bukan main cekek ya. Sama kalau main cekek, orang dagang nyekek, nggak boleh pejabat nyekek, nggak boleh dokter nyekek, nggak boleh kiai, Meres juga nggak boleh sama ini kasusnya. Kasus memanfaatkan itu ada tentang orang butuh, tentang kiai-kiai itu paling enak meres dibanding dokter sama yang lainnya. Kiai meres nih, eh cincinnya bagus nih buat saya ya. udah enak kalau kiai minta ya. Ah, ini meres kelasnya. Dokter meres ada mungkin pasien ini lagi butuh. Saya meres. Harus beli obat, misalnya nggak beli obat, nggak tahu. Nah, ada, karena ini nggak kenal Allah semuanya. Kiainya nggak kenal Allah, seperti itu. Dokter nggak kenal Allah, berbahaya. Apalagi dia punya apotik di samping rumahnya. Akhirnya harus beli obat, biarpun tidak penting, harus beli. Nah ini tidak amanat. Dokter, kiai dulu ya, supaya tidak ada yang tersinggung. Kiai dulu tadi ya, sudah jelas ya. Ada dokter, ada apa lagi? Hah? Orang mau jualan, ya pokoknya macam-macam lah. Bohong. Jadi ada kalau sudah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala rusak. Biarpun itu modelnya Ustad Meres, jabat. Wah hebat lagi. Pejabat juga. Orang kaya sama. Semakin kaya kadang-kadang kalau semakin kaya tidak ada kesadaran untuk berjuang di jalan Allah. Tidak segan-segan dia untuk meres menindas bawahannya. Dolim. Bawahannya. Ini ada membangun sebuah lembaga labelnya adalah Islam yatim piatu. Ya. Yatim piatu. Ini paling enak untuk cari duit. ya Yatim piatu enak paling duit. Yatim piatunya melarat terus, panitianya kaya ada. Hati-hati ini paling bahaya. Rumah sosial, rumah sakit dan sebagainya. Subhanallah ya. Semoga kita punya rumah sakit ya. Amin. Bagi rumah sakit tuh kita geli nama rumah sehat ya. Jangan sakit rumahnya. Pengen punya rumah sehat ini adalah fardu kifayah. Orang yang masuk ke situ adalah dengan penolakan. Duit nggak punya duit bisa masuk ya. Nah, artinya ada pertolongan yang kita utamakan. Dan kita memang harus mendidik. Makanya Ibn Atalya Sagadari ingin menjadi gurunya semua. Gurunya semua. Dokter berguru. Kemudian kita harus tahu, yang kedua ya, bahwasanya amal ibadah itu macam-macam ya, tadi pertama tahu siapa yang beri pahala. Yang beri pahala adalah Allah. Allah bisa memberikan pahala melalui Anda, ilmu kedokteran Anda melebihi daripada ulama bisa, asalkan Anda serius karena fardu kifayah. Ya. Luar biasa. Anda mulai dari pagi bangun sampai sore mikir orang. Wah, hebat benar ini orang. Kemudian yang kedua, kebaikan itu macam-macam. Pertama dari bentuk mubah, asalkan pekerjaan itu mubah boleh-boleh saja, maka jika Anda tekuni, kemudian Anda arahkan untuk Allah, maka itu akan punya nilai pahala. Semua, apapun Anda. Jabatan, kekayaan, keahlian, Anda arahkan untuk Allah, maka menjadi nilainya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketulusan Anda di saat Anda melakukannya. Tadi disebutkan apa? Jangan Anda menginginkan untuk keluar dari itu. Bakal nah, keluar belum tentu itu setan biasanya ngajak. Sehingga ada orang tidak istiqomah. Dan memang orang Islam tidak istiqomah ya. Kalah terus yuk. Masa di luar Islam. Kalau ingin begini harus jadi begitu. Anda begitu. Anda harus menekuni begini. Karena Allah menempatkan di saya seperti ini. Istiqomah. Mau jadi dokter, dokter yang benar. Jadi pakar ekonomi, pakar ekonomi yang benar. Yang kedua adalah segala kebaikan itu ada. Kebaikan itu bermacam-macam dan yang akan menjadikan bernilai itu adalah karena ketulusan niatnya. Dan lagian disebutkan tadi kalau Allah menghendaki Allah bisa menjadikan Anda bermanfaat biarpun Anda tetap dalam profesi Anda, posisi Anda. Allah bisa menjadikan Anda bermanfaat tanpa Anda harus keluar dari tempat itu. Yang dokter, fakultas kedokteran atau yang kaya. Anda bisa kalau memang Anda rindu kepada kemuliaan, rindu kepada Allah, tanpa Anda harus keluar dari profesi Anda menjadi saudagar, pedagang, dokter, tanpa harus Anda keluar, Allah bisa memberikan, menjadikan Anda manfaat. Anda bisa mendapatkan pahalanya orang hebat, orang yang ahli ibadah dengan Anda tanpa harus keluar dari tempat itu. Sehingga Allah memberikan kerinduan. Dia dokter, tapi rindunya ibadah, rindunya kepada ilmu luar biasa. Di sela-sela kesibukannya dia sekolah fakultas kedokteran, tidak lupa dia menimba ilmu. Nggak penting harus masuk pesantren. Tidak penting harus ini. Menimba ilmu, duduk di majelis. Kaya raya. Diberi oleh Allah kemudian jadi orang kaya. Karena Allah ingin memuliakan dia, biarpun dia tidak keluar dari posisinya, dia menyempatkan diri untuk ngaji, belajar, menuntut ilmu. Tidak peduli pakai gelar ustad atau tidak gelar ustad, Nggak penting bagi dia. Yang penting dia harus belajar. Nah ini karena Allah ingin memuliakan dia. Tidak penting harus pakai gelar doktor ilmu syariah. Apakah dia masuk pesantren? Tidak penting. Sehingga dia profesi yang telah Allah pilihkan untuk dia tetap berjalan. Nah, Allah akan membukakan hatinya sehingga dia masih rajin menuntut ilmu. Banyak dokter bahkan kita punya guru seorang jenderal. Dokter Ali Asyarafi, jenderal kalau di Yaman itu kalau sudah nyebut orang ini semua orang berpangkat adalah ya muridnya. Itu loh. Allah menjadikan orang ini bermanfaat dengan profesinya. Sehingga beliau fikihnya kuat. Tidak sampai di situ hafal Al-Qur'an. Bayangkan. Ngajar kita itu. Kita diajar masalah hukum undang-undang atau oleh seorang profesor, doktor, jenderal yang hafal Quran, fikihnya kuat, adabnya bagus, mulia. Nah ini kan, dia tekun menekuni profesinya. Sampai menjadi seorang jenderal. Tapi kenapa? Dia ada rindu. Oleh Allah dimudahkan yang lainnya. Bisa ngaji, bisa ini. Biarpun orang tidak menyebutnya sebagai ustadz atau kiai. Tidak penting masalah gelar itu. Maka siapapun anda, anda menjadi seorang sodagar, menjadi seorang kaya, menjadi seorang uh, pejabat. Anda tidak harus untuk mendapatkan kemuliaannya ulama, tidak harus anda terjun dakwah seperti seorang alim yang berkiprah di mimbar. Anda bisa memanfaatkan sisa-sisa apa menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Ini adalah penting. Kemudian uh, ada godaan di balik ini semua. Setan memang selalu menggoda agar orang tidak serius. Ada godaan yaitu di saat lemahnya niat. Lemahnya niat itu ternyata godaan yang luar biasa. Yang pertama tadi, fahami yang memberi pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwasanya semua amalan amalan itu banyak. Tapi yang menjadikan mulia besarnya nilai amalan itu ketulusan Anda di saat Anda menjalankannya. Selagi itu adalah nilai ibadah untuk kemanusiaan, untuk kebersamaan, untuk umat, maka itu nilainya besar. Jadi tidak harus Anda dipanggung sebagai ustadz atau sebagai seorang pengajar, Bukan, bukan harus itu. Ternyata sujud pun bisa saja dikalahkan oleh orang yang mencari nafkah. Jangan dianggap orang yang sujud di masjid itu adalah lebih bagus daripada orang yang cari nafkah. Cari nafkah lebih bagus daripada orang yang sujud. Kalau memang orang cari nafkah dia wajib. Punya anak dan sebagainya. Jadi ternyata ini motivasi saja dari Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Siapapun anda Jangan Anda terkurung dengan profesi Anda seolah-olah Anda tidak jadi mulia. Aduh, saya sudah jadi orang begini, masa bisa besar, bisa mulia di hadapan Allah. Tidak, Anda orang kaya, ayo bangkit dengan kekayaanmu bagaimana? Anda pejabat, ah hebat, harus jadi pejabat yang bermanfaat. Kalau Allah menghendaki Anda dengan posisi Anda, bagi Allah mudah untuk memberikan manfaat bagi Anda tanpa Anda harus meninggalkan posisi dan profesi Anda. Dibuka hati hatinya. Pejabat ngaji. Hebat ya? Ada apa belum? Pejabat ngaji, gubernur ngaji, bupati ngaji, wali kota ngaji, presiden ngaji di depan para ulama. Wah hebat benar ini. Wah layak dicium tangannya itu. Kiainya cium tangan jadinya harus. Benar ini kalau ada pejabat ngaji tempat kiainya wajib dicium tangannya karena ketawaduannya. Pertama jabatannya. Ada kemuliaan. Ya mungkin pejabat kita pada ngaji hanya karena kita saja yang jarang ngaji maka tidak merah tahu itu saja mungkin ya. ya mungkin karena ya. kita ngajinya cuma seminggu sekali. Mungkin beliaunya seminggu lima kali pas kebetulan yang kita ngaji beliau nggak ngaji pas beliau ngaji kita nggak ngaji ya. Mungkin saja kita doakan semuanya ngaji. Oda sodakar sodakar kita orang-orang kaya kita mungkin juga ngaji yang banyak ya insya Allah. Jadi jangan sampai tertinggal. Jadi Ibn Atta'illah memberikan support atau memberikan motivasi tasjik kepada kita semua bahwa siapapun anda harus mengambil fungsi yang benar. Al, tidak usah berhayal untuk pindah. Saya harus, saya harus sana. Selagi dimudahkan, kecuali anda menemukan ke gangguan atau janggalan atau halangan di saat anda menjalani profesi itu. Maka anda boleh pindah. Saya tidak bakat di sini. Lain, tapi kalau anda bakat tekuni, orang Islam harus alim, ada. Orang Islam harus ngerti iptek, orang kita hari ini. Dan biasanya ini, Ibn Atta'ilah dari ini ingin memberikan semangat kepada semuanya sehingga Islam bisa maju bareng. Dan ini bisa dikumpulkan oleh satu wadah. Seorang alim, seorang ustadz bisa mengumpulkan semuanya. Mohon maaf, seorang kiai nggak ngerti ilmu kedokteran ya. Bahkan mohon maaf kami itu kalau suruh masalah teknisi, isi urusan-urusan internet, radio dan sebagainya nggak ngerti. Tapi kita kan harus punya radio. Tapi maknanya apa? Orang yang ngerti urusan radio, ayo bangkit di sini. Orang yang ngerti bagian penyiaran, bangkit di sini. Orang yang punya duit, beli alatnya di sini. Orang yang ngerti internet, ayo bangun di sini. Coba, ini kan kelengkapan. Coba kalau orangnya seperti yang ngomong saja, nggak bisa bikin radio, nggak bisa ngerti internet, nggak bisa ini. Ya, ini masya Allah fungsi. Jadi kalau kita garap, kalau kita ngelihat mobil, jangan dikatakan rodanya itu lebih penting daripada setirnya. Jangan dikatakan lampu itu lebih penting dari setirnya. Semuanya punya fungsi masing-masing. Setir penting ya? Penting mana sama lampu? Hah? Ayo coba setirnya hebat, lampunya mati tengah malam. Mau jalan? Nggak ada. Hebat, jalan lebih, eh, rodanya lebih penting mana daripada setirnya? Semuanya punya fungsi masing-masing. Ya kayak begitu sebetulnya. Jadi kemuliaan itu adalah bukan di gebiarnya dunia ini bukan. Bagaimana orang ini menjalankan tugasnya karena Allah atau tidak. Biarpun itu ustadz kalau bukan karena Allah nggak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak kayak guru-guru kita. Guru-guru kita tidak menguasai semua fun. Tapi bisa melakukan semuanya. Ayo pengen apa? saya ingin membuat ini. Langsung baru ngomong begitu ada orang ahlinya pada datang kan? Bisa membuat ini, bisa membuat ini, bisa membuat ini. Karena apa? Umat Islam harus beragam yang semacam itu. Makanya tidak bisa dikatakan kamu harus jadi kiai semuanya, ustadz semuanya. Dan di zaman Nabi pun seperti ini. Coba di zaman Nabi Muhammad. Setelah para sahabat Nabi sholat jamaah dengan Nabi Muhammad. Setelah itu bubaran pada kemana? Macam-macam ya. Ada yang tinggal dengan Nabi Muhammad ngaji terus, ada yang lanjutkan pekerjaannya. Ayo, dibiarkan oleh Nabi Muhammad agar melengkapi kehidupan dalam bermasyarakat. Enggak pernah Nabi Muhammad, kamu semua harus jadi santri semua, jadi kiai semua. Enggak ada itu. Makanya berbanggalah Anda dengan posisi Anda, tapi ingat, karena Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan ini niat. Maka dimanapun anda berada, maka anda akan bermanfaat untuk umat ini. Dan anda akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf pada eh, rekan-rekan uh, yang lain manakala yang ditanyakan ini sudah pada tahu <clears throat> pertama saya minta ada penjelasan Pak Uya bahwa saya pernah melihat teman saya itu sudah sholat duhur bersama terus ada lagi di belak sudah salam biasa sudah selesai. Ada lagi uh, ustadz yang datang mau sholat. Yang tadi makmum itu dia melakukan ikut lagi berjamaah sholat dengan ustadz itu. Ini mau untuk penjelasan kenapa Baik. dia alasan itu. Yang kedua, ustadz ini dari rombongan kami juga ada kelewat daripada yang lalu bahwa sholat uh, eh, uh, eh, sol apa apa jama jama takhir jang dama takdim itu loh uh, yang dilakukannya itu kalau paman sholat jama takhir yang dilakukan dikerjakan sholat itu sholat yang mana dulu kalau papanya pada sholat jamaah akhir, Begitu pula kalau papanya jamaah takdim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta diterangkan nikmat imdad dan minta nikmat apa? Diterangkan itu bukti-buktinya dan minta diterangkan nikmat ijad dan minta diterangkan nikmat ijad itu dengan contoh-contohnya gitu. Sekitu aja dah. Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya ini kalau air kencing itu tadi kan yang jelaskan tuh yang di lantai yang bu ya. Kalau yang najis air kencing berupa air kencing itu yang di kasur atau di sofa atau di kursi itu macam mana membersihkannya tuh. Terima kasih bu ya. Assalamualaikum. Untuk ibu-ibu kami persilahkan barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya, apa hikmahnya doa akasa dengan doa nurbuat dan apa perbedaannya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pertama, sholat witir itu kan sholat penutup ya Pak, Pak Buya. Eh, sholat penutup. Nah, sekarang kalau misalnya witirnya dikhawatirkan bangunnya telat, subuh, jadi witirnya itu sesudah Isya. Kemudian ternyata terbangun jam 3 untuk tahajud, kan nggak usah witir lagi. Berarti witir dibilang sholat witir penutupnya itu e, bagaimana? Saya nggak paham. Terus kedua tawasul tata caranya itu bagaimana? Karena saya hanya taunya kalau ke, mes, ke makam itu hanya mendoa, mendoakan diampuni salah satunya dosanya si mening orang wafat itu. Terus e, bolehkah kita puasa e, Rajab, Rawah, Ramadan tiga bulan berturut-turut? E, karena sepengetahuan saya sunnah utama puasa itu adalah keutamaan sunnahnya e, ini apa yang Nabi Daud itu satu puasa satu satu hari puasa satu hari enggak satu puasa satu hari enggak. Nah boleh enggak kita melakukan Rajab, Rawah, Ramadan tiga bulan berturut-turut puasa? Eh, apakah itu dilakukan oleh Nabi atau tidak. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak Baik, mangga mangga. Pak Buya mau nanya kalau hukumnya arisan itu apa? <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cukup insyaallah sudah banyak. Pertanyaannya tadi yang pertama adalah ada orang sudah sholat, kok mau sholat lagi itu gimana? Sholat fardu dua kali itu. Itu adalah satu kesunahan yang terlupakan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis itu adalah wa at-Tirmidzi. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi itu hadis adalah hasan. Idza shallaitum fi rihalikum thumma ataitum ataituma idza shallaitum ada ceritanya begini. Ada seorang ada dua orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad melakukan sholat. Setelah itu Nabi Muhammad setelah salamikum kok ngelihat dua orang kok nggak sholat. Ditanya kenapa kamu tidak sholat? Kau selain Nabi rihali dan Rasulullah. Aku sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Sudah sholat di rumah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Idza hal fi rihalikuma" Kalau engkau sudah sholat di tempat tinggalmu, ma. kemudian kamu berdua kok datang masjid jama'atin di masjid yang didirikan jamaah, fasalliyaha maka ulang lakukanlah sholat kembali ma'ahum bersama mereka fa innaha lakuma nafilah maka itu menjadi sunnah untukmu. Ada lagi cerita Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Waktu Nabi Muhammad sudah Assalamualaikum, baru ada orang datang. Ja'a rajulun ba'da salatil asri. Ada datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad setelah salat asr, Ilal masjid ke masjid. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad berkata, Orang ini datang terlambat, sudah pada sholat baru datang. Kasihan tuh. Man yatasaddaq ala hadha. Siapa mau sedekah dengan orang ini? Fayusalli ma'ah. Yang mau sedekah, temani dia. Berebut. Ini dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau ada orang kok belum sholat. Maka disunnahkan kita untuk menemani dengan berjamaah. Bapak-bapak yang rajin ke masjid kok pulang ke rumah. Kasihan ibu-ibu itu yang jangan suruh ngelahirin tok. nggak pernah ngerasain sholat berjamaah. Tolong ditemani biarpun sholat di masjid. Jangan sebaliknya rajin sholat di rumah di masjid tidak. Karena pak Kasihan istriku tidak pernah berjamaah. Sehingga nggak pernah ke masjid. Anda ke masjid sholat berjamaah dengan orang banyak. Di rumah sholat lagi dengan istri nemeni. Ya ini Memang ada pendapat di dalam madhab syafi'i, nggak boleh jadi imam dan sebagainya. Sudah jangan didengar pendapat semacam itu, pokoknya dimudahkan saja. Tolonglah istri di rumah itu jangan sampai nggak pernah ngerasain jamaah. Maka yang dilakukan orang tersebut tidak salah. Karena barangkali ustadznya memang belum belum tidak ada punya teman. Maka dia menemani dengan sukarela menemani ustadznya untuk berjamaah. Yang menemani pak? Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh. Jadi mengulang sholat dengan berjamaah itu diperkenankan bahkan disunahkan dengan syarat yang kedua harus berjamaah. Bukan dibalik. Sholat berjamaah lalu diulang sendiri, nggak boleh. Sholat sendiri diulang berjamaah, boleh. Sholat berjamaah, ulang berjamaah, boleh. Nah ini. Ini adalah kesunahan yang sering ditinggalkan. Untuk nolong orang khususnya, ini harus dihidupkan. Oh, sendiri, kadang-kadang nggak enak ya. Atau karena nggak ngerti. Jadi kalau teman, eh belum sholat, ya sudah saya temani, saya mau sedekah. Nggak pernah ngasih duit sih saya, gitu. Ya sudah saya temani sholat, nggak apa-apa. Ini termasuk sedekahnya. Adapun jamak takhir, kalau jamak takdim mutlak tidak bisa ditawar, yang dahulu harus didahulukan. Jamak takdim ya, duhur dengan asar. Asar dibawa ke waktu duhur, duhur harus duluan. Tapi kalau jamak takhir, ini kan kemarin sudah dijawab. Kalau jamak takhir, misalnya sholat duhur dibawa ke asar. Mana yang didahulukan? Jawabnya adalah boleh asar didahulukan, boleh duhur didahulukan, bolak-balik boleh, tapi dianjurkan, disunnahkan duhur dulu baru asar. Karena tertib ini diperhatikan, sebab menurut madhab Imam Abu Hanifah, kalau nggak tertib nggak sah. Ini adalah salah satu masalah yang sering orang salah faham. Tanda kutip, digedekan tulisannya. Salah faham dengan alasan sahibatul waktu harus didahulukan. Yang punya waktu harus didahulukan. Itu pasti ngantuk waktu bacanya. Nah ini, ada orang bentak sampai kita waktu umroh. Kita dibentak. Sahibatul waktu didahulukan. Astagfirullahaladzim Ustaz, kalau membaca yang melek, jangan tidur. Yang punya waktu itu baru didahulukan jika waktunya mepet. Hanya cukup untuk waktu asar tok. Ya kan? Jangan duhur dulu nanti duhur habis pasarnya keluar dong kan. Gali lubang tutup lubang ya. Makanya kalau waktunya mepet yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir yang punya waktu apa? Asar. Kalau waktunya mepet ngepres asar dahulukan. Baru nanti setelah itu duhur. Tapi dalam keadaan normal waktunya luas duhur didahulukan baru asar. Yang salah paham ya salah paham. Malam ini sudah nggak salah paham lagi insya Allah yang dengar dari mana-mana. Ini ada Apalagi alasannya ada di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang mana ini ya? Katanya Fathul Mu'in, bacanya lagi-lagi sambil ngeliwat. Ya, gimana? Sambil nyambi, ngeliwat, sambil tidur. Ya gak ketemu. Padahal sudah jelas seperti ini. Dan kebua para jamaah semuanya, karena ini terbuka ya. Kalau ternyata ada sesuatu yang berbeda dengan yang kami, bawa buku. Jangan tidak tidak diperkenankan nanti ngomong hanya hanya katanya-katanya tidak. Anda kasih buku ilmu bagi kami satu. Ini loh kalimatnya seperti ini, ini, ini. Kami sangat senang kalau berbeda. Ini adalah ilmu baru. Baik. Kalau kita dapat ilmu baru itu nikmat sebetulnya ya. Jadi ini sudah yang kita ini sering kita jelaskan. Makanya kita kalau ngajar fikih itu selalu kita tekankan poin-poin orang yang sering salah paham di situ biar tidak salah paham lagi. Selesai. Imdad wa ijad ini adalah ini adalah ada hubungannya dengan masalah tauhid. Yang tauhid yang paham paham yang tidak tidak. Begini loh ya. Anda itu diberi oleh Allah kenikmatan besar. Yaitu Allah menjadikan anda hadir. Itu nikmat ya. Maka nikmat ijat anda dihadirkan. Makanya anda-anda saat ini. Lalu setelah itu anda dipanjangkan umurnya saya ini imdad. Diberi oleh Allah kemurahan sampai umurnya sampai ini. Itu gambarannya gamblangnya ya. Itu urusan tauhid itu ya. Sebetulnya imdad ijat sama saja semua dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda dikasih umur, dikasih tempo, rizki, panjang, umur, sehat. Ini adalah imdad. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar anda diadakan lalu musnah setelah itu. Setelah anda ada, anda dijaga. Anda dirawat oleh Allah. Nah ini. Selesai ya. Itu hanya istilah saja ya. Istilah-istilah. Memang ada Nabi Allah mengenai masalah imdad. Pemberian dari Allah. Tapi pemberian apa? Kalmadat itu maknanya pemberian secara dia ya anak kasih, saya kasih secara dia Ijad ya mengadakan mengadakan toko ya mengijat-ijat itu macam-macam. Kali ini adalah hubungannya kalau dengan ilmu tauhid, Allah yang mengadakan Anda, menciptakan Anda, Allah yang menciptakan alam semesta. Setelah itu Allah memanjangkan umurnya sampai hari ini. Waktu mengadakan namanya ijat, waktu meneruskan ama merawatnya namanya imdad. Ini adalah istilah-istilah saya. Jelas insyaallah. Kemudian kencing di kasur. Anak-anak ini. Kalau ada bapak-bapak kencing di kasur ini kelewatan. Anak-anak kencing di kasur. Kalau ada anak kencing di kasur, bagaimana ini kasurnya? Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tetap tidak bisa berubah hukumnya. Biarpun sudah tidak ada baunya ya. Kalau tidak dicuci dengan cara yang benar, dikelemin, nyemlem airnya ya. Meratakan air, ya tetap tidak suci. Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana air yang sudah apa kasur yang sudah kena kencing itu? Mungkinkah kita sholat di atasnya? Ya dikeringin kalau sudah kering ya. Nanti pakai spray. Jadi spraynya itu di atasnya asalkan kaki kita tidak basah tidak tidak ada masalah. Jadi kita sholat di atas spray. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian ada madhab lain, madhabnya Imam Abu Hanifah untuk menghilangkan was-was, menurut Imam Abu Hanifah, matahari itu bisa mensucikan. Jadi istilah hukmiyah itu tidak terlalu penting. Asalkan sudah tidak ada bentuknya, suci. Kena matahari, peres. ya. Itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Dan sesaat barangkali kalau mendesak, waktunya misalnya bawahnya banjir, ada ular, kasurnya tidak ada spraynya. Kemarin kena kencing anak-anak, kalau sudah kering, sholat saja di atasnya sah menurut Imam Abu Hanifah. Kalau normal, ya jangan sholat di atas kasur. Ngapain sholat di atas kasur ya? Nggak enak lagi ya. Ini umpama. Jadi kalau sudah ditutup spray itu suci di atasnya. Jangankan itu, kalau di bawah ini ada kotoran kambing segala macam, Anda naruh sajadah di atasnya, asalkan tidak basah ya. Kotoran kambingnya tidak basah, sajadah tidak basah, Anda sholat di atasnya sah. Baik. Masalah doa ukasa sama nur buat doa macam-macam. Kalau sudah doa itu kadang-kadang berbeda-beda ya. Perlu kita baca. Ada namanya Hizbus Saifi. Dikatakan dari Imam Ali Karomo Wajah. Tapi bermacam-macam. Kita perlu lihat seperti apa. Doa itu semuanya yang penting maknanya. Adapun masalah perbedaannya tergantung yang doa. Kita tidak kita juga selama ini belum pernah membaca doa Nurbuat atau doa Wakasah ya. Masih banyak doa-doa yang lain. Adapun doa ada namanya Hizib Saifi dari Sayyidina Ali. Tapi ternyata banyak riwayat yang berbeda-beda. Tinggal kalau seperti itu dilihat maknanya benar atau tidak. Sodorkan ke ulama kalau makna benar baca. Dan banyak doa-doa yang diambil dari Rasulullah SAW. Termasuk yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullah taala dalam Wirdul Latifnya sama yang ditulis di dalam uh, Rotibul Haddadnya itu semua diambil dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah sekedar nama saja yang isinya perlu dilihat. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran dari hadis Nabi banyak doa-doa wirid-wirid semacam itu. Jadi perlu dilihat isinya seperti apa. Adapun masalah nama takut berbeda ya. Ada Nurbuat, ada Wakasah, ada segala macamnya. Sebab ukasa itu ada sebuah cerita sahabat Nabi yang mm, apa minta doa kepada Rasulullah dan langsung dikabul oleh Rasulullah. Yang lain pengen nginiru. kau kau ukasa Sudah didahului ukasa, Mungkin dari itu sehingga muncul doa-doa semacam itu. Karena bab doa. Ukasah itu yang buru-buru minta doa. Sehingga ada doa diberi nama doa ukasa, Makanya kita belum tahu riwayat doa Ukasah apa. Tidak penting masalah riwayat dari mana. Yang penting isinya benar atau tidak. Gitu saja. Sebab doa itu agak ungkapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat witir, memang benar sholat witir itu adalah sholat penutup, tapi maknanya disunnahkan, dianjurkan, Ini harus ditekankan bahasanya. Kalau udah anjurkan, biar orang saham, paham. Dianjurkan jadi wajib. Ini biasanya orang ngantuk. Sunnah dianjurkan. Sholat witir itu dijadikan sholat penutup. Nah ini. Bukan wajib ya. Dian. Nah, sudah jelas. Jadi kalau ada orang witir habis isya terus malam bangun lagi, sah tidak witirnya? Ya sah, sudah selesai. Mau diulang lagi? Ya nggak usah, oh, sudah witiran nggak? Witir sekali. Kalau sebelum habis sebelum tidur witiran, bang, jam 3 bangun malam sholat hajat, tahajud, sholat sebanyak-banyaknya. Jangan berkata seperti orang yang jago ngeliwat itu saja. Kan sudah ditutup. Lah ini kesalahpahaman lagi. Sudah ditutup nggak mau sholat lagi kok ada sholat ditutup. Jadikanlah itu sholat penutup kalau bisa. Biarpun dijadikan sholat awal nggak apa-apa teraweh witiran dulu baru teraweh juga sah. Karena ini anjuran hanya sebaiknya dijadikan ini sholat penutup. Ini kisahnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh orangnya gagah, perkasa, teker begitu. Jadi kalau witir selalu malam. Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur. Ngadu ke Rasulullah. Kata Nabi Muhammad dipsanjung semuanya. Hada akhadha bil hasmi wa hada bil quwah. Ini Abu Bakar hati-hati takut ketiduran, nggak bisa witiran. Makanya witirnya awal waktu. Kalau Umar ini mah memang kuat ya. Ya dia tidak apa-apa, dimaafkan. Jadi boleh semuanya. Ibu boleh witiran sebelum tidur. Kalau ternyata nanti bangun malam, tahajudan yang banyak. Jangan berkata, sudah ditutup. Kalau masih begitu, pasti tidur di sini itu. Baik. Tawasul Jelas ya? Tawasul caranya gimana? Tawasul itu beginilah. Kita harus apa itu tawasul? Tawasul itu meminta kepada Allah, doanya tetap kepada tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Amal soleh. Orang soleh. Amal soleh misalnya seperti hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin anda pernah berbakti kepada orang tua. Ya Allah, Hari ini aku telah menolong ibuku yang butuh kepada bantuanku ya Allah. Berkat ini semua atau karena ini ya Allah kabulkan doaku. Ini hadis Bukhari ceritanya ada orang tiga orang masuk terperangkap terperangkap dalam gua ada longsor sehingga guanya tertutup batu. Mau didorong gak kuat batu gede. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah yang cerita. Akhirnya semuanya punya kebaikan. Yang satu pernah ibunya itu haus pengen susu, pengen minum. Akhirnya diambilkan minum. Setelah diambilkan ibunya masih tidur. Nggak tega membangunkannya. Sampai ibunya itu bangun. Dan dia itu tidak berani pergi. Kalau pergi takut ibunya mencari. Kalau mau banguni takut ibunya belum istirahat lama. Ditunggu. Karena itu ya Allah ingat. Aku pernah menjaga ibuku dengan seperti itu ya Allah. Maka kabulkan doaku. Pinggirkan batu itu ya Allah. Bergerak batu. Yang satu orang pengen melakukan zina. Sudah perempuannya itu aku suatu ketika pengen melakukan zina dengan seorang perempuan. Dan setelah aku mendapatkan perempuan itu dan aku hendak melakukan zina. Tapi setelah itu aku takut kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah. Geserlah batu ini. Tergeser. Sampai yang ketiga juga punya amal baik. Tergeser sampai minggirlah batu. lain ini namanya tawasul dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Kita hanya ada kholik Allah pencipta dan makhluk. Selain Allah namanya makhluk. Amal soleh makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti selain Allah. Jadi kita memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang disenangi, dicintai oleh Allah. Amal soleh dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad dicintai oleh Allah atau tidak? Makanya diajarkan Rasulullah Tawasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Hunayf. Minta kepada Allah binabiyika dengan nabimu ya Allah. Karena Nabi Muhammad adalah orang Soleh. Nabi Muhammad makhluk atau bukan makhluk? Waktu hidup makhluk atau bukan makhluk? Waktu mati makhluk atau bukan makhluk? Yang membedakan hidup dan mati itu mesti bingung. Ada kalau Nabi Muhammad hidup boleh tawasul, kalau mati nggak boleh. Lu lu lu lu lu lu. Ini orang yang punya mimbar, punya radio macam-macam itu. Jadi mungkin kalau Nabi Muhammad hidup bukan makhluk ya. Kalau mati baru makhluk. Kita gimana? Nggak paham saya ini. Jadi waktu Nabi Muhammad hidup boleh bertawasul, Waktu meninggal boleh juga bertawasul. Karena Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Hadis masalah boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa. Jadi tawasul dengan Nabi. Dan juga dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Hibban, An-Nasa'i, Ibnu Majah tentang tawasul, tentang hadis yang dikatakan oleh Utsman ibn Hunayf ada orang buta datang Rasul ya Allah, doakan aku biar sembuh. Dikatakan Nabi Muhammad, sembuh atau sabar? Sembuh ya Rasulullah. Ya sudah, wudhu, sholat, kemudian doa ini diajari Rasulullah. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan membawa nabimu. Nah ini Rasulullah yang ngajari. Kalau tawasul bid'ah, Rasulullah ahli bid'ah. Jangan ikut Nabi Muhammad, ikut Fir'aun saja. Nah ini ahli orang yang menyalahkan tawasul ini bingung. Jadi dalam kajian ilmiah selama kita belajar paling bingung sama orang yang mengharamkan tawasul. Akhirnya karena dalilnya banyak mereka pengen ngerendah. Ya sudahlah tawasul boleh. Tapi waktu Nabi Muhammad hidup jangan waktu Nabi Muhammad mati. Lah ini aneh-aneh. Ya tadi. Definisi tawasul itu apa sih? Memohon kepada Allah dengan membawa hal yang dicintai oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad waktu hidup dicintai oleh Allah? Waktu meninggal Nabi Muhammad dibenci oleh Allah? Enggak. Tetap dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad waktu hidup mulia, waktu meninggal mulia. Memang tidak masuk akal, bingung itu. Di sini tawasul bid'ah, sesat, di radio, selebaran, kurang ajar. Ini bagaimana orang-orang itu memecah belah umat ini. Tawasul ini adalah boleh. Dan doa tidak harus dengan tawasul. Anda berdoa tanpa tawasul juga boleh. Tapi tawasul ini adalah ada ajarannya. Ya, itu kan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok tawasul dengan para wali? Ini memang macam-macam biasanya begitu orang itu. Coba baca hadis yang dilakukan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari masalah tawasul dengan Nabi Muhammad itu Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi Muhammad yang namanya Abbas dan memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, kunna kami dulu bertawasul dengan nabimu Nabi Muhammad. Sekarang tawasul bi ammi nabika, aku bertawasul dengan paman nabimu Abbas. Abbas nabi atau bukan? Yang mengatakan Abbas nabi kafir, kan selesai. Abbas bukan nabi, tapi orang so wali soleh atau bukan? Kalau Abbas boleh, wali juga boleh. Makanya tawasul dengan wali juga boleh. Ini orang bingung memang. Diajak dialog tidak pernah ada yang nyambut. Ini. Baik, tawassul adalah boleh. Ya, setelah itu kita jelaskan. Tawassul itu Anda memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Amal soleh Anda boleh. Seperti ini. Ya Allah, karena pengajianku ini kabulkan. Ya Allah, biar aku dapat jodoh yang soleh. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan rugi, jangan minta itu saja. Minta yang cinta Rasulullah, iman yang kuat. Itu tak jodoh aja. Sebab heran santri-santri di mana-mana kalau sudah jodoh tuh aminnya keras. Amin. Baik. Sebab kalau diteruskan ngomong tawasul marah biasanya saya itu. Makanya harus kalau sudah ngomong tawasul sama orang suka bid'ahkan, biasanya sudah majlis jadi rame nanti ya. Nah, untung ada doa tadi ya. Baik, doa kepada Allah dengan membawa. Lah itu caranya ya Allah, kabulkan doaku. Anda sebut karena amal baikku hari ini yang aku lakukan ya Allah bahasa Indonesia, bahasa Cirebonan juga sah. Allah paham, Allah yang menciptakan semua bahasa. Itu tawasulnya. Kemudian puasa bulan Rojab, Ramadan sama Sa'ban sama Ramadan. Puasa itu aslinya boleh kapan saja. Yang diharamkan tuh hanya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tashrek. Lima hal saja. Kapan? Idul Fitri jangan puasa. Idul Adha jangan puasa. Hari Tashrek itu setelah hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Kemudian setelah separuh Syakban itu adalah khilaf. Akan tapi Nabi Muhammad paling banyak puasa itu di bulan Syakban ya. Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya disebutkan kalau nggak pernah biasa-biasanya puasa, setelah nisfu Syakban itu puasa itu juga ada yang mengatakan haram. Tapi kalau memang disambung dengan puasa sebelumnya tidak, sudahlah kita gampangkan saja anda boleh puasa Recep, boleh puasa Sa'ban, boleh puasa Ramadan. Namanya puasa sunnah. Ada sunat mutlak. Ada puasa-puasa di bulan haram. Muharram. Muharram itu adalah dianjurkan untuk kita berbanyak puasa. Muharram itu ada empat. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab juga Muharram. Jadi puasa, puasa Recep itu hanya namanya saja puasa Recep. Sebenarnya puasa bulan haram bulan haram itu bulan yang punya keistimewaan, bulan mulia ada empat, Rejab, satu sendirian, Rejab. Kemudian yang tiga beriringan, Dzulqa'dah sebelum bulan haji ya, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Atau bahasa kita Selo Besar Suro. Jawanya ya. Selo itu kapit. Ya. Tidak mau bangun. Tidak mau belanja, tidak mau ini. <laughs> Seloh besar, suro. Ini tiga bulan haram. Dianjurkan untuk puasa. recep puasa dianjurkan. Cuman bahasanya orang kampung saja puasa recepan ya. Padahal itu puasa bulan haram. Boleh mau puasa mangga. Cuman orang itu tergantung kekuatannya. Kalau kiranya lemah, nggak usah dipaksain agar Ramadan nanti lebih kuat. Jadi nggak apa-apa Anda puasa yang banyak-banyak boleh. Kemudian arisan itu maknanya tolong menolong itu boleh saja asalkan cara pengambilannya benar misalnya 10 orang membuat sumbangan bersama seratusan ribu bulan ini diambil oleh si A itu namanya tolong menolong boleh ibu bersepuluh ngumpulin setiap bulan bayar seratus ribu berarti berapa? sejuta lumayan jadi bulan ini diambil oleh si A bulan ini B ini D ini boleh saja yang nggak boleh begini saya betok dulu tapi tak bayar ya harganya dikurangi. Itu namanya jual beli uang, nggak boleh ya. Ada kan begitu? Pengen buru-buru dapat, nggak apa-apa rugi. Itu nggak boleh. Harus wajar ya. Kalau memang ada lebih butuh, ambil. Sempurna, sempurna. Utuh, utuh. Itu. Kalau pakai potong-potong, lah ini. Satu juta ditukar 900 ribu. Itu adalah nggak benar riba. Baik. Waktu. Ada pertanyaan tertulis yang banyak. Mohon maaf kalau tidak kebaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ada dulu kan? Penjelasannya kalau Oh tadi ada bunyi dengan jamaah. Perempuan berjamaah di masjid boleh tidak? Ada yang bilang tidak boleh dan ada yang bilang diperbolehkan. Perempuan berjamaah di masjid diperkenankan. Tapi harus tahu sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumahnya termasuk sholat fardu. Baru diperkenankan sholat di masjid dengan syarat misalnya aman dari fitnah. Fitnah itu artinya tidak ia menggoda dan dia tidak tergoda waktu ke masjid. Kalau dia tidak tergoda tapi menggoda dengan parfumnya yang bikin pusing, dengan dandanannya bikin orang mabuk, nah itu jadi nggak benar sholatnya di masjid. Jadi asalkan aman fitnah, tidak macam-macam ke masjid. Kemudian dibarengi atau dibarengi oleh orang yang mahram sama suaminya. Nah, ini adalah diperkenankan saja sholat di masjid. Adapun masalah keutamaannya memang semakin uh, apa semakin tersembunyi semakin rapi. Tapi kadang-kadang zaman sekarang sholatnya perempuan di masjid lebih bagus dari di rumah. Kenapa? Di rumah al ustad televisi nyala terus. Nah, benci di masjid saja. Sekarang ini ada orang dengan dengan fatwa harga mati harus tidak jangan ke masjid, tidak boleh ke masjid. Ya Allah, sudah ke masjid tidak boleh, ke mall diperkenankan. Terus bagaimana anak-anak kita nanti? Iya. Memang fatwa ini harus disesuaikan dengan keadaan. Masa ke masjid gak boleh perempuan? Jalan-jalan ke mall tidak ada yang larang kan? Nah ini ada hal yang harus dijelaskan, ada tata keramanya. Mau ke masjid, masjid. Sehingga termasuk sholat sunnah sekalipun aslinya bagi laki-laki sekalipun, sholat sunnah lebih bagus di rumah. Di masjid boleh tidak? Boleh. Tapi kadang-kadang di masjid lebih bagus daripada di rumah. Sebab kalau di rumah itu kadang-kadang, kalau tidak digoda televisi, digoda oleh anaknya. Ya. Bisa digoda oleh anaknya dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang nggak jadi sholat. Percaya atau tidak percaya itu? Susah sholat di rumah itu zaman sekarang itu. Sebab rumah kita bukan rumah ahli ibadah, ahli ibadah kayak rumahnya Imam Syafi'i. Pulang rumah keluarganya pada sholat, sholat lagi kan begitu. Rumah kita rumah lain ya. <laughs> Maka di masjid tetap menjadi sholat sunnah di masjid dalam kondisi macam ini lebih bagus daripada di rumah. Kecuali rumah anda sudah terbentuk indah, pulang sholat di rumah. Jadi begitulah kasusnya. Sholat berjamaah bagi perempuan tidak beda dengan itu. anak saya sedang melamar kerja. Oh, doa. Didoain. Doa. Doa dikumpulin nanti. Apakah seorang penceramah bisa baca pikiran jamaahnya? Karena hampir setiap saya menghadiri majelis selalu saja penceramahnya membahas masalah yang sedang saya alami. <laughs> Ya. Apa yang dimaksud ilmu laduni? Tidak. Penceramah itu membaca app-nya sendiri. Kalau saya ngomong itu karena app saya itu. Bukan saya banyak salah, pengalaman dosa-dosa. Ya minta. Ya. Ada, memang Allah itu membukakan sebagian orang, membukakan. Jadi tanpa harus dicari-cari. Enggak ada ilmu untuk rawang Ada orang minta petunjuk, Buya rumah saya diterawang sama orang banyak hantunya. Mau saya eh, mau kami balas SMS, tolong suruh datang ke rumah biar nerawang hantu mana yang ada di pondok itu. Gak usah percaya begitu-begitu ya. Tapi ada orang-orang yang dibersihkan Allah itu dibukakan oleh Allah. Jadi ada namanya kemudahan. Bukan berarti langsung wah, ah tahu ini, aduh malu saya kelihatan. Bukan. Dibukakan oleh Allah tiba-tiba kalau ngomong dengan orang ini dibimbing oleh Allah dia harus ngomong begini harus ngomong begini. Ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan berarti oh ilmu terawang ilmu ramal, ilmu dukun nantinya. Jadi ustaz dengan dukun sama nanti ya. Tidak, jadi semuanya adalah berangkat dari husnudon, pengen bangun. Apalagi kalau anda membaca kayak kitabnya Imam Ghazali. Begitu bersihnya orang itu. Jangankan anda, ustaz membaca bukunya Imam Ghazali namanya Ehya Ulamuddin. kayak ditempelengi, pukuli terus ini. Salah semuanya kita ini. Hahaha, Imam Ghazali. Maka sebaik-baik orang adalah seperti orang yang ngirim surat ini. Ngerasa bahasanya omongan yang disampaikan oleh penceramah itu untuk dirinya. Itu orang insaf, mulia. Sebab ada orang ngaji, tuh. Kadang-kadang sama istrinya, tuh, denger tuh. Ah, loh, ini kan gak beres. Sama suaminya juga begitu, denger bang. Bukan begitu, untuk diri sendiri lah. Ini orang insaf yang menulis ini adalah insaf. Dan beliau adalah insya Allah termasuk orang paling cepat mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu laduni ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Tapi syaratnya ada belajar dulu capek, tidak tidur malam. Ada orang nakal bandel dapat laduni dari mana laduni itu? Laduni itu pemberian dari Rasulullah rajin belajar dan sebagainya. Tiba-tiba waktu ditanya orang dimudahkan oleh Allah untuk menjawab. Tiba-tiba ini bukan laduni orang bandel anaknya kiai nggak pernah ngaji sekolah bawaannya mati jadi kiai katanya laduni. Laduni adalah apa itu? Laduni ada syaratnya dia orangnya takwa, ahli ibadah, jauh dari maksiat. Maksiat pun dikit sempat tobat. Itu ada tanda-tandanya orang dapat ilmu laduni. Kalau ada orang bandel, maksiat, laduni. Nggak ada laduni itu. Ilmu setan itu pasti. Namanya Kalau laduni ada bab karamah, kemuliaan dari Allah, laduni. Dan banyak orang-orang yang dibukakan oleh Allah. Karena beliau ahli ibadah. Setiap ada permasalahan dibuka oleh Allah. Jadi kadang-kadang ilmu yang dibaca waktu kecil diingatkan oleh Allah. Padahal ukuran ini sudah lupa memorinya itu. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah ditemukan oleh banyak ulama-ulama itu sampai, Ya Allah kok saya mengingat ini. Padahal sudah saya baca dulu sampai dicari di mana bukunya gak ketemu. Tapi kalau ditanyakan ulama, ya benar omongannya itu. Jadi laduni itu dikirim oleh Allah, tapi syaratnya belajar benar. Ada puasa, ada orang tanya, minta ijazah mau puasa dapat ilmu laduni. Mana ada. Saya pernah belajar bahasa Inggris kan susah. Minta ijazah kepada guru bahasa Inggris. Saya pengen puasa biarpun 40 hari tidak apa-apa. Yang penting langsung bisa bahasa Inggris. Ya tidak ada sama. Bahasa Inggris tidak ada kan. Ilmu syariat juga tidak ada begitu-begitu. Puasa 40 hari pengen langsung fakih, ahli fikih. tidak ada. Belajar dulu baru fakih ya. Kalau tidak ada, ada universitas nanti. Orang pada daftar puasa saja 40 hari jadi bakar ekonomi. 40 hari jadi usaha dulu baru Allah akan beri nanti. Apa lagi Masya Allah. Mohon maaf ini terlalu banyak sekali. Yang ada hubungannya dengan sholat namanya doa. Doa. Doa. Eh. Doa. banyak. Sama ini apakah sholat berjamaah di rumah dapat pahala ini sudah disebut tadi. Kurang lebih sama. Terus. Ya. Sudah insya Allah. Konsep hidayah. Bagaimana konsep hidayah dalam Islam? Apakah bisa dicari, diikhtiari, siapa saja yang mendapatkan hidayah, apakah hak prerogatif Allah dan mengapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah. Hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Allah yang memberi. Allah yang kasih, tidak ada yang lainnya. Tapi untuk mendapatkan hidayah, Allah menjelaskan ada dua cara. Dalam Al-Quran. Allahu yajtabi ilaihi mayasha wa yahdi ilaihi mayyunib dalam Al-Quran, potongan ayat, Allah yajtabi ilaihi mayyasha. Allah akan menarik dari hamba-hambanya untuk menjadi kekasihnya mayyasha siapa yang Allah kehendaki. Bandel, badung, gak karu-karuan, tiba-tiba sadar di malam itu. Gak pernah dia belajar ngaji ya. Gak pernah hadir majlis tiba-tiba diberi kesadaran di tengah jalan lalu diambil oleh Allah. Ada? Maka ada hidayah yang seperti itu. Allah mengangkat begitu saja. Kalau caranya cuma begini, pusing dong kita. Iya kalau diangkat, kalau tidak bagaimana? Saya mau nunggu di mana? Di pinggir jalan. Iya kalau diangkat, kalau mati di pinggir jalan, mabuk gimana? Lanjutan ayatnya ada. Wa yahdi ilaihi mayunib. Dan Allah akan berikan petunjuk. Orang yunib kembali mencari, berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua model. Ada hidayah yang tiba-tiba dikirim oleh Allah. Orang yang gak usaha tiba-tiba dikirim. Tapi alhamdulillah Allah makasih. Yang usaha dikasih. Mana yang berusaha? Ngaji terus, dekat ke ulama, ke majelis ilmu. Ah. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah akan memberikan petunjuk orang yang kembali kepada Allah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam ayat lain disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana barang siapa yang berusaha mencari jalanku cari ridhoku cari uh, berada di jalanku jalan kebenaran Allah akan memberikan petunjuk kepadanya Waladina jahadu fina lanah diannahum subulana. Yang berusaha, Allah akan berikan petunjuk hidayah. Jadi atas usaha. Ingat, tapi tetap semuanya beri siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Kenapa anak Kenapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah? Sama. Kalau Allah tidak menghendaki dan tidak ada usaha dalam dirinya, banyak orang kafir karena usahanya masuk Islam belajar. Orang-orang apa? Orang-orang profesor-profesor di luar Islam banyak yang masuk Islam setelah mempelajari Islam, berusaha mencari kebenaran sehingga mendapat petunjuk, mendapatkan bimbingan, akhirnya masuk Islam. Jadi ada seperti itu. ada pun anak orang kafir memang hukumnya adalah sama kafir, tapi kalau ada anaknya orang kafir mati dalam keadaan anak-anak dia masuk surga. Karena anak kecil tidak punya dosa dan sebagainya. Jadi anaknya orang kafir memang dihukumi kafir di dunia ini, akan tapi dia adalah mendapatkan surga. Dia tidak Allah tidak akan menyiksa anak-anak yang belum balik itu anak kecil yang mati, anak kecil yang mati biarpun anaknya orang Islam atau anak orang kafir sama, mereka adalah akan mendapatkan surga. Tapi kalau orang kafirnya mati adalah mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Bentar, doa sebentar, baca doa ya. Doanya untuk bacakan doa ini ada beberapa pertanyaan. Oh, masih ada. Doa mudahan solusi Allah dari Bapak Zulkarnain satu untuk adiknya Mas Oh, masya Allah. Oh, uh, ada yang lagi sakit leukemia masih anak-anak, masya Allah. agar dimudahkan untuk mendapatkan jodoh insya Allah. Agar orang dapat hidayah, agar punya keturunan dan yang lainnya. Lamar kerja. Ada yang baru operasi semoga Allah mengkabulkan maksud hajat mereka semuanya dan hajat kita semuanya dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua, memberikan kesehatan kepada yang sakit dan menjaga kesehatan yang sehat dan Allah menjadikan eh, penyakit-penyakit uh, mereka itu sebab penghapusan dosa dan Allah menjadikan apa yang mereka infakkan adalah apa yang mereka bayar untuk pengobatan sebagai infak sedekah yang akan mereka lihat kelak di akhirat dan semoga Allah menggantinya dengan yang halal yang lebih banyak dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada yang jaga dan juga Allah semoga Allah menjaga iman kita semuanya menjaga hati kita dari segala macam penyakitnya dan semoga Allah memudahkan segala urusan orang-orang yang memudahkan urusan pengajian kita ini yang memudahkan pengajian kita di tempat ini di masjid ini mulai dari semua pengurus masjid yang membersihkan tempat yang menyiapkan tempat yang menjaga tempat parkir yang menyelesaikan urusan sound, yang merapikan semuanya, yang memudahkan ini semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari segala hal yang merepotkan, yang menyusahkan. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita yang hadir dan berkat kehadiran kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memberikan keturunan yang belum punya keturunan Berikan pasangan jodoh orang-orang yang mulia dan baik. Yang belum mendapatkan jodoh. Dan sudah menjadikan jodoh menjadi pasangan suami istri yang indah harmonis dunia akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga mudahkan kita semua dalam membimbing anak-anak kita. Memudahkan kita di dalam, kita semua di dalam membimbing santri-santri. Dan semoga Allah mempermudah pembangunan pesantren Al-Bahjah. Pesantren kita semuanya memperlebar tanahnya, mengirim orang-orang ikhlas yang tidak ikhlas dijauhkan oleh Allah. Semoga Allah mengirim orang-orang yang tulus, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan manfaat kepada anak-anak barokah semuanya kepada kami semua dan kita semuanya berkati Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah agar kami mudah patuh dengan perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami Ya Allah sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu Suami istri yang saling mencintai karenamu Anak-anak yang mencintai orang tua mereka Sehingga mudah mengabdi dan berbakti Orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya Sehingga serius dalam mendidik mereka Ya Allah Dan yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang koridor yang kau muliakan Ya Allah Yang sakit sembuhkan Ya Allah Yang sakit sembuhkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami semua Lapangkan rizki kami Ya Allah Lapangkan rizki rizki kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka, lahir dan batin, dunia dan di akhirat, dunia dan akhirat. Dan ampuni dosa kami semua ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami ya Allah. Jadikan kami bermanfaat, bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami. Muliakan kami dengan profesi kami. Muliakan kami dengan apa yang kami tekuni ya Allah. Dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni ya Allah. Bermanfaat untuk agamamu ya Allah. Bermanfaat bermanfaat untuk agamamu ya Allah, bermanfaat untuk hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, panjang mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami jika dengan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhomu. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam kami semua dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini. Semua membantu pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah. Mulai ya Allah. Mulai ya Allah yang membantu pesantren kami. Berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Sehingga sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka selaku perbuat ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus, jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman.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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.